Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Kita masih berada pada pembahasan seputar apa sih? Seputar alam ghaib. Kemarin dicontohkan adalah alam kubur. Ada yang mengatakan bagaimana ini? Perhatikan. Bagaimana nih orang dikubur katanya ada kenikmatan, ada juga apa? kesengsaraan. Tapi buktinya ketika dibongkar kuburannya masih utuh dia. Berarti orang ini gagal paham atau tidak? Gagal paham. Dia memahami kehidupan alam kubur sama dengan alam dunia. Beda. Memang makamnya, makamnya area makam, area kuburan memang di dunia, tapi alamnya beda yang ada dalam kuburan tersebut. Alamnya beda. Antum bongkar pun masih utuh juga. Sehari dua hari masih utuh. Kata mereka kan, mana kenikmatannya? Mana adabnya katanya? Buktinya masih utuh buktinya. Enggak nampak adabnya. Kita katakan alamnya beda. Alamnya apa? Alamnya beda. Dia alam alam apa? Alam barzah, alam kubur itu masuk dalam tahapan alam akhirat yang nomor satu. Awal man, awal manzila eh, awal manazil al akhirat. Yaitu pertama kali tahapan-tahapan tingkatan akhirat di alam kubur itu. Sudah beda ya. Nah, kita lihat contohnya di sini biar tambah jelas. Walihada oleh karena ini kata Syekh Shalih Fauzan bagian bawah itu sarahnya itu yaqulu ba'dhum Sebagian mereka sebagian mereka mengatakan yaqulun, mereka mengatakan yasirul mayyit turaban. Mayit orang mati itu menjadi tanah katanya. Walau hafarnal qabra ma wajadna indahu naran wala wajadna indahu jannah. Lihat. Kalau kita gali kuburannya, nah, perhatikan, kalau kita gali kuburannya, niscaya kita tidak akan menjumpai di sisinya ada api, tidak ada pula apa surga di situ. Setahun dua tahun atau gali, ada nggak surga di situ? Ada api? Enggak ada, karena yang antum gali itu dunia. Yang beda tuh alamnya, ingat-ingat. Saya pahami ya. Antum bongkar ya paling-paling e, sudah jadi tanah atau masih ada tulang belulang. Dunia. Tapi neraka, surga nampak gitu situ? Enggak nampak karena itu adalah alam apa? Alamnya lain alam ghaib. Jangan disamakan. Nah, beliau menyebutkan contoh bagus sekali contohnya. nah Nakul kita katakan, hadza laisa minal alam al-musyahad, alam dunia Kata beliau ini bukan alam yang disaksikan alam dunia ini. Hada min alamil akhirah. Ini termasuk alam akhirat. ala la ya'lamuhu illallah. Ah, yang mana alam akhirat tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum yang masih utuh. Masih masih utuh kalau sehari dua hari masih utuh kan? Enggak nampak surganya kan? Enggak nampak nerakanya kan? Perhatikan ini. Kemudian kalau setahun dua tahun bongkar paling-paling sudah menjadi tanah atau masih tulang belulang. Karena itu dunia semua, tapi alamnya berbeda. Jadi pahami ini soalnya ya, alamnya berbeda di sini. Kita lihat sini biar nanti antum tahu contohnya. Wa anta la tahsbih. Kamu enggak merasakannya. Wa laysa min lazim sihatus syai' wa wuqu'ihi anta annaka tusyahidu. Perhatikan ini. Bukan suatu keharusan, bukan suatu keharusan. Nah, perhatikan. Nah, benarnya sesuatu eh, dan terjadinya sesuatu, kamu harus menyaksikan itu enggak harus. Dajjal Benar nggak ada sekarang? Tapi apakah harus menyaksikan? Gak harus. Ya'jud ma'jud ada atau tidak ada? Ada. Tapi apakah harus menyaksikan? Gak harus. Paham? Tapi ada. Nah, kita lihat. Jadi gak harus ya sesuatu yang ada, sesuatu yang nah, terjadi itu gak mengharuskan kita menyaksikan. Nah, sekarang taruhlah saudara kita yang di Cianjur misalkan lagi terkena gempa, ya kan? Nah, dengan kabar-kabar yang ada semoga Allah taala melindungi mereka dan juga menolong mereka ya. Nah, sekarang barakallahu fik ada gempa di sana. Apakah harus sih kan? Dengan kabar yang akurat, yang terpercaya cukup kita meyakini ada. Enggak harus menyaksikan lihat langsung, enggak harus. Jadi ini untuk menter, untuk menerapkan kaidah ini. Sesuatu yang benar adanya dan terjadi tidak mengharuskan menyaksikan itu loh. Enggak mengharuskan kamu menyaksikan. Paham? Nah, Hunaka asya mawjudatun wa anta la taraha wa la tusyahidu. Ya, benar nih. Di sana ada beberapa perkara yang ada tapi kamu enggak melihatnya dan kamu juga tidak menyaksikannya. Wa hiya mawjudatun wa anta la tudrikuha abada. Yang mana perkara tersebut ada dan kamu tidak menyaksikannya selama-lamanya. Dajjal. Perhatikan. Ya'juj ma'jud. Nah, ada atau tidak? Ada, tapi kamu enggak menyaksikannya. Tapi beriman. Wajib beriman kan itu. Masalah sebagai contoh, Mimma yuqarrid hadha sebagai contoh untuk mendekatan pemahaman disimak itu, diperhatikan biar antum paham nanti, tanya nggak boleh gagal paham loh ya. Harus paham. Nah, contohnya enam isnan, dua orang tidur. Perhatikan, dua orang tidur. Ba'duhum ila janib ba'd. Salah satunya berada di sampingnya. A sama B sama-sama bersampingan, berdampingan. A sama B. Hadha yanamu nauman hadian wamurihan waladidan. Yang satunya yang a ini perhatikan, yang a ini tidurnya tenang, kamu tentram, lezat tidurnya, masya Allah nyenyak gitu ya. Nah, wahadanya yanamu nauman mukallikan wa muz'ijan malian bin ahlam al muz'ijah wa munaghisati fi naumi. Yang satunya yang B ini sama-sama tidur ya, sama-sama tidur satu ruangan. Nah, barakallahu fi yang B ini ternyata apa? Dia tidur dalam kondisi eh, barakallahu fiik ada kesedihan pada dirinya, kaget-kagetan, penuh dengan mimpi-mimpi yang buruk, kemudian apa? banyak gangguan dalam tidurnya, enggak tenang tidurnya. Antum tahu enggak kira-kira yang tidur yang tidurnya nyenyak ini tahu enggak kira-kira? Yang melek aja kita enggak tahu apa yang dia rasakan. Padahal masih di mana? Dunia. Bisa dipahami? Padahal masih sama-sama di dunia. Itu aja kita melihat si bulan tidur yang nampaknya tidur, tapi dia mimpi yang ngeri atau yang semisalnya kita enggak tahu kan? Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Wa hadha ila janibi hadha wa la hadha yahsu Yang ini berada di suatu sisi, yang ini enggak merasakan yang ini. Wa la hadha yahsu Yang ini juga enggak, enggak merasakan. Yang tidur ini nyenyak, pulas, yang satunya mimpi, enggak saling merasakan padahal sama-sama di mana? Dunia. Bayangan itu. Di dunia aja bisa terjadi. Fa idza kana hadza fi umuri dunya, kata beliau, apabila hal ini ada dalam masalah dunia, fa kaifa bi umuril akhirah? Maka bagaimana dengan perkara-perkara akhirat? allati la ya'lamuha illallah yang mana yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah taala kadzalikal amwat minhum man huwa fil na'im wa minhum man huwa fil adzab seperti pula mayit orang dah mati di antara mereka ada yang berada di kenikmatan, di antara mereka ada yang di atas yang berada di apa? Di dalam azab. Wa in kana ba'dhum ila janib ba'd, walaupun mereka letaknya sebagian mereka di sebagian yang lainnya. Antum lihat makam kuburan itu akan nggak bertumpuk-tumpuk orangnya kan? Berse eh, bersebelahan kan ini misalkan makam fulan dan makam sealan. Itu aja. Nah, barakallahu fi Allah taala pernah menakdirkan ada yang di atas kenikmatan ada yang tidak ada. Fala hadza yahs min na'imin hadza wa la hadza yahs bi adabi hadza. Maka yang ini tidak merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh ini, yang ini juga tidak merasakan adab yang dirasakan oleh yang satunya. Kullun yata'allaq bi hukmuh. Semuanya bergantung dengan hukumnya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wallah alam suha masih panjang sebenarnya itu contohnya untuk pendekatan bahwasanya suatu perkara yang kadangkala di dunia sama-sama di dunia itu aja nggak saling merasakan apalagi di akhirat alam yang tidak nampak alam yang gaib sangat memungkinkan untuk hal demikian ya yang kita tidak melihatnya atau menyaksikannya. Wallah alam suha alhamdulillah.